Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Seperti biasa, pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah golongan yang selamat, akidah yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini Pembahasan masih berkaitan dengan takdir. Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah At-Tahawiyah. Beliau menjelaskan قال <clears throat> Rahimahullah الله وأصل القدر سر الله تعالى في لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريئة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوع علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه أو عن مرامه <coughs> كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين yang artinya bahwa asal usul pembahasan takdir itu adalah sirrullah ta'ala fi khalqi rahasia Allah yang <clears throat> yang terdapat pada makhluknya lam yattali ala dhalika malakun muqarrab rahasia-rahasia tersebut tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dan juga nabi yang diutus والتأمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان والسلم الحرمان ودرجة الطغيان mendalami dan meneliti terlalu jauh berlebihan tentang hal itu merupakan jalan kehinaan dan juga tangga yang akan membawa kepada hal yang terlarang dan tingkat atau derajat yang melampaui batas <clears throat> maka hendaklah kita waspada dan berhati-hati dari permasalahan tersebut baik dari sisi pandangan nazaran wa fikran dan memikirkan atau was-was Fa Allah Ta'ala tawa al qadar an anamihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup ilmu tentang takdir itu dari pengetahuan makhluknya. Wa nahahum an maramihi. Dan Allah melarang mereka dari keinginan untuk mengetahuinya. Kama qala ta'ala fi kitabih sebagaimana firman Allah taala dalam kitabnya, la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya tentang perbuatannya dan mereka itu makhluk akan ditanya tentang perbuatan mereka وَمَنْ سَأَلَ لِمَا فَعَلْ وَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَبِ barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukan sungguh dia telah menolak hukum Alkitab itu Al-Quran وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَبِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ dan barang siapa yang menolak membantah hukum Al-Quran Al-Quran maka dia termasuk dalam orang-orang yang kafir. <clears throat> Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah merupakan salah satu prinsip dari sekian banyak prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau menjelaskan bahawa pembahasan tentang takdir itu merupakan rahasia ilmu Allah takdir itu rahasia ilmu Allah Azza wa dan sebagaimana yang kita maklumi tidak seorang pun yang bisa mengetahui ya ilmu Allah Azza wa ilmu Allah yang maha luas yang mengetahui apa yang sebelumnya dan sebelumnya dan yang sedang terjadi apa yang telah berlalu yang sedang terjadi yang belum terjadi baik ilmu yang berkaitan dengan perbuatan makhluk atau perbuatan Allah sendiri. Semua hal itu rahasia Allah. Kemudian juga semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tertulis. Sampai pun para malaikat tidak mengetahui. Ya, begitu juga para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal itu. Begitu juga ya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya yang tidak terbatas serta ciptaan Allah Subhanahu wa taala apa yang diciptakan oleh Allah apa yang ingin diciptakan oleh Allah apa yang belum diciptakan dan yang akan diciptakan oleh Allah semua itu adalah rahasia ilmu Allah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala Sehingga apabila seorang ya, memaksakan dirinya untuk mendalami ya, lebih jauh, meneliti lebih dalam, hanya berlandaskan akal semata, logika, maka sungguh dia tidak akan bisa mengetahui hal itu, bahkan itu merupakan sebab yang akan menjerumuskan dia dalam kehinaan dan juga merupakan tangga demi tangga yang dia akan lewati akan dia e, lalui yang akan menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang terlarang atau kesesatan kerana hal yang demikian itu merupakan sikap yang telah melampaui batas maka kata beliau hendaklah kita waspada ya dan berhati-hati jangan sampai kita mendalami dan meneliti perkara tersebut terlampau jauh atau melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara pikiran atau penelitian atau apa yang ada dalam jiwa kita berupa was-was yang itu merupakan ya, sikap yang ditanamkan oleh iblis atau syaitan dalam diri manusia sehingga menjadikan dia itu ragu dan bimbang dan juga kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditanya tentang perbuatannya kenapa Allah menciptakan adapun manusia nah, mereka lah yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka mereka akan ditanya kenapa melakukan hal itu apa tujuannya dan apa landasannya maka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tidak boleh di dalam memahami pembahasan takdir kita bertanya dengan redaksi lima atau lima kenapa kenapa Allah menciptakan kenapa Allah menghendaki hal ini kenapa Allah melakukan itu pertanyaan tidak diperbolehkan karena itu bertanya tentang perbuatan Allah. Allah mengatakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah tidaklah ditanya tentang perbuatannya. Akan tapi manusia yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Nah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, barang siapa yang menolak hukum Al-Qur'an Allah telah menjelaskan la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Maka barang siapa yang menolak hal itu sehingga menyelisihi Allah mengatakan la yus'al. Lalu dia bertanya, "Kenapa?" Itu sama artinya menolak hukum Al-Qur'an. Maka konsekuensinya barang siapa yang menolak ya hukum Al-Qur'an, maka dia kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi termasuk ke dalam orang-orang yang kafir khatul iman rahimakumullah. Pembahasan Imam Abu Ja'far al tahawi tentang takdir ini yaitu menjelaskan secara umum tentang ya hakikat secara global masalah takdir. Tapi beliau tidak menjelaskan secara spesifik ya e, secara rinci tentang akidah atau tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah ini. Maka ada baiknya untuk lebih bisa dipahami dengan jelas, kita akan mencoba menjelaskan secara sistematis dan juga terperinci tentang apa saja hal-hal yang diyakini oleh sunnah tentang masalah takdir ini. Yang pertama, <clears throat> bahwa beriman kepada takdir ada dua eh, terbagi kepada dua bentuk ya atau dua macam beriman secara global ijmali dan beriman secara terperinci secara umum ya bahwa wajib kita mengimani bahwa segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini secara umum ya bahwa tidak satu pun yang terjadi baik itu bentuk ya suatu kebaikan atau kejelekan semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka wajib kita imani bahawa segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini yang telah terjadi yang sedang terjadi ya dan yang akan terjadi semua itu tidak keluar dari takdir Allah dan bila hal itu terjadi itu pasti Allah telah menghendaki kejadian atau terjadinya hal tersebut. Nah, itu kita imani. Nah, bila seorang mengimani semua hal itu, maka secara umum imannya sah terhadap takdir. Tapi tentunya akan berkurang, kurang sempurna ya imannya bila dia hanya mencukupkan diri tentang hal itu saja. Bahkan sangat dikhawatirkan dia bisa terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang menyimpang bila dia tidak memahami perincian tentang akidah al-sunnah dalam masalah takdir. Ikhata lima rahimakumullah. Maka, ya, yang kedua, beriman kepada takdir secara terperinci, secara tafsir, yaitu mengimani semua takdir yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang telah jelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Maka kita imani. Nah. Apa yang harus kita imani? Maka dalam hal ini ada baiknya kita jelaskan terlebih dahulu hakikat takdir itu apa. Qadar itu apa yang dimaksud ya beriman kepada takdir atau pada qadar antumina bil qadari khairi wa syarri bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi kemudian hal yang tersebut atau segala sesuatu itu telah tertulis di lauhil mahfud kemudian segala yang terjadi telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu semua termasuk ke dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itulah secara global secara umum makna dari takdir. Sehingga dari definisi tadi kita memahami bahwa beriman kepada takdir itu itu mencakup dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu sebelum penciptaan. Dan tingkatan yang kedua setelah penciptaan. Sebelum penciptaan, kita mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu. Disebut Allah menciptakan ya, seluruh makhluk di langit dan di bumi. Allah telah mengetahui. Nah, yang telah Allah ketahui tersebut itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Di sebelum penciptaan. Kemudian bila hal itu terjadi maka itu semua dengan izin Allah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bimasyiatihi dan semua yang demikian itu masuk ke dalam ciptaan Allah setelah terjadi kita imani tingkatan yang kedua yaitu masyiatuhu wa khalquhu masyiah kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk ya dan semua yang ada di alam semesta ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat lima rahimakumullah. Maka ada empat perkara yang wajib diimani tentang masalah takdir. Yang pertama adalah ilmu Allah yang maha luas. Yang kedua, Kitabatul Maqadir yaitu penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, masyiatuhu Allah menghendaki apa yang terjadi di permukaan bumi ini itu sedang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan semua yang terjadi adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ciptaan tersebut mencakup manusia atau makhluk itu sendiri dan perbuatannya mencakup manusia itu sendiri dan perbuatannya Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ta Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Ikhwatal lima rahimakumullah. Kemudian bila kita telah memahami bahwa tingkatan yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua yaitu kitabah maka kita ingin mengetahui ya sebagian dari dalil yang menjelaskan hal itu di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna fi dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya demikian itu fi kitab telah terdapat di kitab eh, Luhil Mahfud. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala subhanahu wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Semua yang ada kecil dan yang besar telah tertulis di mana? Di Luhil Mahfud. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaddarallahu maqadir al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء Allah telah menentukan telah menulis ya seluruh takdir makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun dan sebelumnya aras ah, Allah telah ada di atas air. Ini menjelaskan pada kita bahwa aras lebih ya dahulu diciptakan dari langit dan bumi karena aras adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Kemudian setelah Allah ciptakan atau sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun maka Allah telah menulis menentukan semua takdir yang akan terjadi ya pada makhluknya ikhwatalim rahimakumullah kemudian al-masyiah ya kehendak sebagaimana firman Allah wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin dan apa yang mereka kehendaki tidaklah akan terjadi kecuali bila Allah menghendakinya. Dan al-masyiah di sini berkaitan dengan al-iradah al-kauniyah. Apa yang maksud dengan iradah kauniyah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan takdir dengan penciptaan. Jadi al-masyiah sama arti dengan iradah kauniyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir. dengan penciptaan. Karena iradah itu terbagi dua. Kalau masyiah hanya satu. Adapun iradah terbagi dua. Iradah iradah kauniyah wa iradah syariah Iradah kauniyah kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk ya apabila Allah menghendaki Allah akan apabila Allah yang menghendaki Allah akan menciptakan sesuatu dan penciptaan tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. fa'alu lima yurid Allah melakukan apa yang dikehendakinya nah iradah kauniyah atau qadariyah tersebut sama arti dengan al-masyiah adapun iradah yang kedua yaitu iradah syar'iyah al-amriyah iradah yang berkaitan dengan perintah dan syariat dan ini tidak mesti terjadi Nah, dan semua yang dikehendaki oleh Allah secara syariat pasti dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Dan tidak semua yang dikehendaki oleh Allah secara takdir, secara penciptaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul marhamakumullah. Maka kita mengimani segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan manusia naam di sana ada kehendak manusia ada pilihan manusia ada kekuatan manusia akan tetapi semua hal itu dibawa kekuasaan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tasha'una illa ayya Allah dan tidaklah tasyaun kalian menghendaki atau apa yang kalian kehendaki tidaklah terjadi kecuali an yasha Allah bila Allah menghendakinya. Ikhwatul rahimakumullah. Itu yang ketiga tentang masyiatullah azza wajalla. Kemudian yang keempat yaitu al-khalq ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini Allah menciptakan manusia dan menciptakan perbuatannya ya ini akidah al-sunnah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Allahu khaliku kulli Allah yang menciptakan segala sesuatu sesuatu ini kalimat yang umum mencakup seluruh sesuatu yang diciptakan oleh Allah tanpa terkecuali ya yeah dan termasuk dalam hal ini manusia dan perbuatannya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Allahu khalaqakum wa ma ta'amalun dan Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian Allahu sani'u kullu sani'u kullu sani'u kulli san'atin wa san'ahu Allah yang menciptakan ya pelaku ya yang berbuat dan juga perbuatannya Nah itu kita imani. Kita imani semua hal itu. Lalu timbul pertanyaan, Allah menghendaki. Ya. Berarti Allah mencintai sesuatu. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Bahwa tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki sehingga diciptakan iblis tapi Allah malah anak dan murka kepada iblis. Nah. Jadi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dan yang diciptakan oleh Allah dicintai oleh Allah. Ya. Tapi semua yang Allah kehendaki secara syariat dan diperintahkan adalah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Perlu kita ketahui kenapa terjadi penyimpangan dan kesesatan di dalam memahami takdir. Ada sebab-sebab yang menjerumuskan atau yang menjadi faktor kesesatan manusia dalam memahami masalah takdir ini. Yang pertama, ya, mengkiaskan, menganalogikan perbuatan Allah dan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi mengkiaskan, menganalogikan. Maka mereka mengatakan apa yang dikehendaki, ya. Apa yang terpuji, yang dikehendaki, yang dicintai dan terpuji dalam perbuatan makhluk berarti menurut mereka juga terpuji dalam perbuatan Allah. Jadi mengkiaskan. Mengkiaskan. Ini yang keliru. Yang kedua, tidak membedakan antara irada syariah dan irada kauniyah tadi. Tadi telah dijelaskan ya bahwa Allah menghendaki secara takdir. Itu pasti terjadi. Akan tapi tidak ya tidak spontanitas hal yang terjadi itu dicintai oleh Allah kecuali bila berkaitan dengan irada syariah yaitu kehendak Allah secara syariat dan perintah sehingga Allah perintahkan dan Allah ya inginkan secara syariat itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh Allah menghendaki adanya iblis tapi Allah tidak cinta kepada iblis bahkan Allah murka dan melaknat iblis ya yeah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki keimanan ya orang-orang yang beriman maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iman tersebut maka berimanlah orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi dan para pengikutnya maka keimanan tersebut terjadi dengan izin Allah sehingga Allah perintahkan dan bila terjadi, pasti Allah mencintainya karena Allah perintahkan untuk beriman. Ya. Ikhwatalima rahimakumullah. Maka harus dibedakan antara iradah secara takdir dan iradah secara syariat. Bila ini tidak dibedakan, maka terjadilah kesesatan dalam memahami takdir. Kemudian juga sebab tergelincirnya manusia dalam memahami takdir ini tatkala ya memasukkan akal menjadikan sebagai landasan dalam menghukumi suatu itu baik atau jelek. Jadi dengan logika semata. Lalu menurut mereka apa yang menurut akal mereka baik ya, baik menurut akal mereka tentang perbuatan Allah berarti itu baik. Lalu apa menurut akal mereka itu jelek ya, tentang perbuatan Allah, berarti itu jelek. Jadi akal jadikan sebagai standar untuk menilai ya, perbuatan Allah dan ciptaannya. Ini jelas keliru. Menurut akal bahwa ciptaan iblis itu jelek. Tapi apakah ada kejelekan dalam ciptaan Allah? Maka jawabannya tidak ada. Kejelekan itu hanya relatif bila ditinjari makhluk ya yang menimpa makhluk adapun ciptaan Allah khalq ciptaan Allah tidak ada yang jelek ya adapun kejelekan itu ada pada makhluk ya kenapa demikian karena akidah diyakini oleh ahli sunnah bahwa Allah itu maha maha agung Allah maha bijaksana maka seluruh perbuatan Allah pasti ada hikmahnya Walillahil hikmatul baligha. Allah memiliki hikmah yang maha agung. Maka segala yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Maka tidak ada yang jelek ciptaan Allah. Kendati dalam pandangan manusia yang sangat terbatas, yang relatif, yang sangat singkat sekali pandangan mereka, terbatas, ya. Maka menurut mereka ada yang baik dan ada yang jelek yaitu relatif sekali. Ikhwatanimah rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita harus ya meyakini bahwa kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah, wasyarru laisa ilaih. Tidak dinisbatkan. Karena semuanya bersumber dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ada hikmah. Baik diketahui ya sebagian hikmah tersebut atau tidak diketahui hikmah-hikmah yang begitu banyak yang terdapat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal rahimakumullah. Kemudian juga di antara sebab penyimpangan yang terjadi dalam masalah takdir adalah tatkala manusia memaksakan ya diri mereka dengan akalnya ya membahas meneliti ya dalam perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang seolah menghakimi Allah. Ya. Padahal Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Maka kewajiban kita untuk menerima dan pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan menghakimi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mampu mengetahui semua hikmah yang ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatalima rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala keempat perkara di atas ya tidak diindahkan oleh sebagian uh, sebagian dari sekte atau sebagian kaum muslimin, maka muncullah kesesatan di dalam masalah takdir. Muncul dalam hal ini secara global ya, ada dua sekte yang menyimpang dalam memahami takdir. Ya. Pertama Al-Qadariyah Al-Qadariyah, dahulunya Al-Qadariyah ini orang-orang ya sekte Qadariyah mengingkari ilmu dan kitabah di zaman-zaman ya eh, para di akhir para zaman para sahabat muncul mereka dan di awal zaman-zaman tabi'in muncul orang-orang yang mengatakan segala sesuatu terjadi tanpa atau tiba-tiba saja tanpa ada ilmu dan juga ketentuan Allah sebelumnya mereka namakan al-qadariyatul ula ya sekte qadariyah yang pertama dan ini telah ya punah ya telah sirna sekte yang seperti itu karena barang siapa yang mengingkari ilmu dan kitab itu dat kufur maka para ulama salaf sepakat mengkafirkan mereka karena mengingkari ilmu Allah dan kitab itu yang ada sekarang ini adalah qadariyah atau sekte yang muncul setelah itu yang ditebarkan pemahamannya oleh al-mu'tazilah al orang-orang mu'tazilah yaitu yang mengingkari masyiatullah, keumuman masyiatullah, kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang mereka katakan? Allah menciptakan makhluk. Akan tetapi perbuatan manusia makhluk itu ciptaan mereka. Nah. Itu pendapat Al-Qadariyah. Jadi mereka menjadikan ada dua pencipta, yang menciptakan manusia dan menciptakan perbuatannya. Maka dari sisi ini mereka dinamakan majusatil ummah. Majusinya umat ini adalah qadariyah ini. Orang Mu'tazilah itu. Karena orang majusi meyakini ada dua pencipta. Yang menciptakan kebaikan itu cahaya dan yang menciptakan kejahatan itu kegelapan. Maka dari sisi ini mereka ya menyerupai ya pemikiran tersebut. Adapun akidah ahli sunnah, Allah mengatakan Allah khaliku kulli Allah menciptakan segala sesuatu. Maka termasuk dalam hal manusia dan ciptaannya dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan wa ma ta'malun. Ma itu masdariyah itu wa ma wa fi'lakum. Itu penciptaan juga Allah menciptakan perbuatan kalian. <clears throat> nah, kenapa mereka katakan demikian? Karena mereka tidak membedakan antara ya iradah dan mahabbah antara Allah kehendak dan kecintaan kata mereka bila itu termasuk masyiatul Allah menghendaki perbuatan manusia Allah yang menciptakan berarti Allah menghendaki mencintai sementara perbuatan manusia ada yang jelek ada yang baik berarti kalau itu jelek berarti Allah mencintai kejelekan berarti ini bertentangan kata mereka maka jika hanya demikian berarti Allah tidak menciptakan perbuatan manusia manusia itu yang menciptakan perbuatannya ya lihat ya tatkala mereka memahami keluh dan masalah iradah kehendak tadi terjadi penyimpangan adapun ahli sunnah mengatakan naam Allah menghendaki manusia menghendaki mempunyai kekuatan mempunyai pilihan akan tapi itu semua dibawa kekuasaan Allah naam dan tidak semua yang dikehendaki Allah bila terjadi dicintai oleh Allah tapi perbuatan tersebut dinisbatkan pada pelakunya yang solat berarti manusia yang solat tapi solat mereka terjadi dengan iradah manusia dan kehendaknya tapi itu semua di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala mencuri misalnya atau berzina itu perbuatan manusia jelek ya dan terjadi dengan adanya keinginan dan pilihan dari seorang hamba dan kekuatan dia untuk melakukannya kemudian ada kehendak dari Allah, maka terjadi. Tapi Allah memurkai pelakunya dan mengharamkan perbuatan zina, maka Allah tidak mencintai. Ya tidak ada ya hubungan dalam artian secara spontanitas bila dikehendaki berarti dicintai dan di antara perbuatan manusia ada yang jelek ada yang baik berarti kalau halnya demikian berarti yang jelek tidak masuk ciptaan Allah bukan begitu ini jelas pemahaman yang keliru ini sekte qadariyah Adapun yang kedua al-Jabariyah yang mengatakan manusia ini tidak punya pilihan, semua ciptaan Allah khaliqu kulli syai. Ciptaan Allah. Ya, di bawah kehendak Allah semuanya. Berarti manusia tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki ya e, pengaruh dalam perbuatannya. Semua dengan kehendak Allah, ciptaan Allah. Terpaksa. Sampai mereka mengatakan ya bagaikan tiupan angin tanpa ada kehendak dari angin tersebut. Bagaikan dedaunan yang jatuh dari pohon, ya, tidak memiliki kehendak. Seperti bebatuan yang jatuh dari tempat yang tinggi, batu yang jatuh di tempat yang tinggi, tidak memiliki kehendak. Jadi terpaksa. Kedua dari ya, pemikiran uh, yang disampaikan tadi baik Qadariyah dan Jabariyah semua adalah telah menyimpang dan yang pemikiran yang sesat yang telah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami tentang masalah takdir. Eh, masih ada ya sebenarnya pembahasan yang ingin jelaskan tentang masalah takdir ini, tapi karena waktu yang Eh, membatasi tapi saya akhiri dengan penjelasan bahwa tadi disebutkan bahwa uh, kitabah penulisan takdir itu di lohil mahfud itu sebelum penciptaan ya langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Kemudian perlu dipahami juga bahwa dalam penulisan takdir itu ada penulisan takdir al-azali dan lohil mahfud ada penulisan yang dalam bentuk ya tahunan dan harian yang Allah perintahkan malaikat untuk menentukannya semua itu tidak terlepas dari apa yang telah tertulis secara umum dari lauhil mahfud maka dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah dalam tentang uh, penulisan takdir itu ada berapa hal yang mencakup dalam hal ini pertama penulisan takdir khalaiq seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi ini dinamakan kitab at-taqdir al-azali ya di lohil Mahfud dan ini jelas la tatagayal wa tatabaddal tidak berubah dan tidak akan ya berkurang dan bertambah. Yang kedua kita betul maqadir penulisan takdir makhluk dia dari sisi e, manusia kondisi dan keberadaannya apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka dan penentuan tentang juga masalah rezekinya semua itu itu terjadi di waktu mereka di rahim ibu mereka ya, atau asyaqawa. Nah, sebelum rahim mereka telah ditentukan ahlus syaqawah wa ahlu sa'adah, mereka orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Kemudian juga terjadi penentuan umur, ya, takdir umur di waktu di rahim. Ya, masing-masing di rahim ibunya ditentukan waktu janin masih berada di rahim ibunya ditentukan ya, tiupkan rohnya, tentukan takdirnya, berapa umurnya, berapa rezekinya, ya kapan uh, dan juga kondisi dia yang baik atau yang orang yang beruntung atau orang yang sengsara atau celaka. Kemudian penulisan tahunan dan itu terjadi di Lailatul Qadar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan ya semua perkara-perkara yang hakim yang bijaksana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir penulisan harian catatan harian catatan harian yang demikian itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah wa kullu yaumin huwa fi dan setiap hari Allah itu berada dalam kondisi dalam keadaan apa maksudnya yaitu Allah menciptakan Allah menentukan nah Allah mentakdirkan sehingga dari situ kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan ada perubahan bila seorang hamba melakukannya maka akan terjadi, terjadi begini dan begitu Inilah yang namanya yang tergantung, yang digantungkan hukumnya. Lalu bila seorang hamba melakukan akan terjadi sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Bila tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi. Seperti doa. Allah mentakdirkan dalam satu hari itu apa yang terjadi. Tapi bila seorang hamba berdoa, maka tertolak apa yang akan menimpa dia. Dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan doa tadi. Begitu juga seorang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah kata Nabi, "Falyasir rahim." ya menyambung rahimnya silaturahim ya secara catatan umum dalam takdir di kitab Indo itu tidak ada yang berubah tapi itu ada takdir tadi secara harian yang digantungkan oleh Allah yang di sini perintahkan malaikat untuk ya melakukan bila seorang hamba berdoa maka berikan kepadanya kebaikan bila dia tidak berdoa berarti dia terhambat dan mendapatkan kebaikan atau bahkan mungkin ditimpa oleh suatu kejahatan. Semua itu dengan izin dan takdir Allah dan Allah ketahui semua itu. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Melihat waktu yang juga sangat terbatas. Nah, demikian wallahu alam. Nah, baik, dan sejauh khair Barakallah Fik pada saat yang sudah memberikan materi dari pembahasan kita di sepatan pagi hari ini, masih pembahasan mengenai takdir mudah-mudahan Eh, bagi kita ilmu yang bermanfaat yang telah didapatkan oleh uh, eh, Ustadz dari pembahasan ini dan tentunya kita eh, bisa berusaha untuk terus memahami bagaimana, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tentu dijelaskan di kitab uh, Syarah Akidah Thahawiyah ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau mendengar yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa melayangkan pertanyaan di layanan, layanan pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama, kami akan angkat per, dari layanan pesan singkat dari Umu Hirzi yang berada di Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz, apabila ada kematian di dalam eh, di orang-orang terdekat kita dan kita banyak penyesalan karena merasa bersalah dalam merawat dan mengurus mereka sebelum uh, meninggalnya, apakah kita berdosa atas kesalahan eh, dari uh, mengasuhnya atau merawatnya dan apakah ini takdir Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar bisa hati bisa tenang tiap mengingat hal ini karena selalu menangis penuh penyesalan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bila terjadi kematian, ya, kemudian kita merasa menyesal, ya, mungkin karib kerabat kita atau orang tua kita atau saudara kita, kita tidak bisa memberikan yang terbaik, ya, memberikan pelayanan, pengobatan, atau berusaha untuk ya melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan baginya, mungkin di waktu sakit kita tidak perhatikan bagaimana untuk mengobatinya dan membimbing dia ya tentu dalam hal ini adalah ini adalah perilaku dan sikap yang keliru tentunya karena saudara kita kerabat kita telah bagi orang tua kita atau anak kita ya bahwa kita wajib berbakti kepadanya pada orang tua kita kita wajib berbuat baik pada saudara kita termasuk satu rahim dan berarti kita berbuat baik pada anak kita tanggung jawab kita sebagai orang tua Bila mereka menghadapi kondisi mungkin sakit, lalu kita tidak memperhatikan kondisinya, maka jelas seorang yang berdosa dengan hal yang seperti itu. Kesalahan. Ya, telah bagi pada orang tua, ya, mana birul walidain. Bahkan kesempatan yang seperti itu merupakan ya detik-detik terakhir kita membuktikan ketulusan cinta dan bakti yang tulus pada orang tua. Ya. Sebagaimana di waktu kita kecil kita sakit, ya menangis, sakit, mereka tidak bisa tidur, memberikan pelayanan, mendoakan, membawa kita ke dokter untuk berobat, memberikan yang bahkan mereka bisa mengorbankan apa yang mereka miliki untuk kesembuhan dan kesehatan kita. Lalu begitu kita telah dewasa, kemudian orang tua menghadapi kondisi yang sama di waktu umur tak tua mereka, lalu kita akan abaikan mana ihsan, balasan kebaikan dengan kebaikan. Jelas ya, ini adalah perbuatan dosa, ya perbuatan dosa. Begitu juga ya kepada saudara kita, bibi kita, orang tua kita atau mungkin saudara kita. Silaturahim ya, merupakan silaturahim. Kebaikan yang lebih utama kita berikan kepada anak kita. Nah, bila itu terjadi sehingga menyebabkan itu sebab kematiannya, maka pantas seorang menyesal karena dia telah tidak memberikan yang terbaik. Ya. Padahal bila diberikan kebaikan betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Maka seorang jika itu terjadi dia sesali dan bertobat kepada Allah dan memperbanyak untuk istri memohon keampunan bagi orang tuanya atau saudaranya atau anaknya yang mungkin dia lalai di waktu menghadapi di waktu ya sabdi kurang sabar dalam menghadapi di waktu kondisi mereka dalam sakit atau di penghujung hayatnya. Lalu pertanyaan apa itu terjadi karena takdir ya? Tadi dikatakan semua dengan takdir. Terjadi dengan takdir berarti terjadi dengan takdir bahwa seorang tidak memberikan pelayanan yang terbaik pada orang tuanya atau saudaranya. Terjadi takdir. Tapi yang seperti itu tidak dicintai Allah. Karena Allah minta kita untuk berbuat baik, untuk menyambung rahim kita. Ya. Untuk memberikan yang terbaik birul walidain dan tanggung jawab kepada anak, memperhatikan ya semua itu. Dan diperintahkan kita untuk ya berubat. Tapi seorang tidak melakukannya Nah terjadi ya dengan izin Allah. Tapi Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki dalam artian tidak mencintai sikap dan perilaku yang seperti itu. Tapi semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat simpel sekali dalam memahami masalah takdir. Nah, semua terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Tapi ingat, bila itu suatu kebaikan, itu dicintai oleh Allah, diperintahkan. Bila itu suatu kemungkaran, itu jelas dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi semua tidak keluar dari izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik sekarang jazakallahu khair atas nah, jawaban demikian dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan dan telepon silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Daeng Sulsel. Pak Daeng di Sulawesi Selatan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Uh, ini kan sekarang masuk bulan bulan Rajab. Hmm. Saya melihat banyak imam-imam masjid itu membaca doa Allahumma barik apa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hmm. Apakah ini hadis saya atau bagaimana Ustaz? Baik, ini saja ya. Ya, mau penjelasannya Ustaz. Nah, hmm, baik, terima kasih Pak Daeng. Tunggu jawabannya. السلام ورحمة الله وبركاته terima kasih kepada Pak Daeng ya. para fiik. Nah, kita sekarang berada di bulan Rajab, termasuk bulan-bulan haram, ya. Memiliki keutamaan di Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu diketahui bahwa tidak ada hadis yang secara spesial, secara spesifik tentang keutamaan ibadah yang khusus di siang atau di malam harinya Termasuk juga doa yang disampaikan tadi. Para ulama hadis menyebutkan bahwa hadis tersebut ya tidak sahih dari Nabi SAW doanya, tapi doa tersebut itu hanya memohon keberkahan. Maka kalau kita hanya berdoa untuk mendapatkan keberkahan, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab ini, kemudian ya sampaikan kami kepada Ramadan, beri kami pertolongan. Kalau doa-doa yang seperti itu, tanpa menisbatkan doa itu kepada yang karena tidak sahih menjelaskan jelaskan para ulama ahli hadis ya maka tidak ada masalah karena termasuk pada keumuman ya dalil minta kita untuk berdoa mohon kebaikan ya jadi kita mohon keberkahan sepanjang hidup kita yaitu di rojab apalagi kita mendekati ya mendekati ya udah sebulan lagi kemudian setelah itu adalah Syaban kemudian Ramadan kita mohon kepada keberkahan hidup pertolongan kita sampai kepada Ramadan kemudian diberkahi di Rajab dan di Sya'ban seperti itu jadi intinya hadis tersebut ya doa tersebut ya dhaif dijelaskan oleh para ulama hadis tapi tidak ada masalah ya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala kalaupun kita menyampaikan kepada masyarakat tidak menisbatkan kepada Nabi karena hadisnya tidak ya sahih dari Nabi saw ini yang berkaitan dengan masalah Rajab kemudian sebagaimana dijelaskan tadi bahwa tidak ada amalan yang spesial baik di siang hari Rajab atau di malam harinya. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tidak ada qiyamul lail atau salat khusus di bulan Rajab, baik itu salat itu raghaib atau yang lainnya yang dilakukan di awal ya, pekan pertama atau minggu pertama di malam Jumat dikenal dengan salatul raghaib itu sebenarnya tidak ada landasannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab menjelaskan dan ulama-ulama yang lain semua itu amalan-amalan yang diadakan oleh manusia, tidak ada sunnahnya sama sekali. Maka bagaimana kita mengisi bulan Rajab ini? Ya, sebagaimana kita beribadah di bulan-bulan yang lain dan dan menjadi rutinitas kita. Kalau kita sebagai rutinitas kita ya dalam hari siang hari kita Senin Kamis berpuasa, di pertengahan bulan berpuasa, kemudian kita baca Al-Qur'an, zikir pagi petang hari, kemudian di malam kita biasa tahajud kemudian uh, witir kemudian baca Al-Qur'an menghatamkan Al-Qur'an ya itu kita lanjutkan ya tidak kita lanjutkan seperti yang kebiasaan kita adapun secara khusus ada solat-solat khusus di bulan Rajab ini atau doa-doa khusus atau puasa khusus atau keutamaan yang barang siapa yang mengabarkan kepada manusia tentang kedatangan Rajab akan selamat bina seterusnya tidak ada sampai al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menulis sebuah kitab yaitu Tabyinul Ajab bima warada fi Fadli Rajab dan juga seperti Imam ibn Dihyal yang lainnya ya dan juga imam-imam yang lain tentang masalah bulan Rajab ini menjelaskan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tabyinul Ajab lima warada fi Fadli Rajab menjelaskan bahwa kesimpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa khusus atau solat khusus di bulan Rajab itu semuanya kata beliau tidak ada yang sahih. Tidak keluar dari dua kategori, dua kemungkinan. Yang pertama hadisnya dhaif atau yang kedua hadisnya palsu. Itu pernyataan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka apa yang berada di masyarakat tentang keutamaan rojak begini seharusnya puasa di siang harinya kemudian uh, solat malam kemudian di awal solat di awal di pekan pertamanya solat rogaib yang begitu panjang antara maghrib dan isya dan bacaan-bacaan khusus ya itu semuanya tidak ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dan ingat sebelum kita beramal pastikan dalilnya benar atau tidak jangan hanya bermodalkan semangat kemudian juga tidak boleh kita berpegangkan ini syahrul hurum ya di antara bulan-bulan haram berarti ada keutamaannya berarti kita beribadah secara khusus nah ini yang keliru satu prinsip yang keliru dalam beribadah tatkala kita mengambil hadis-hadis yang secara umum ya keutamaan solat keutamaan bulan kemudian kita khususkan bulan tersebut dengan ibadah-ibadah yang tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan dengan ibadah tertentu dan pada waktu tertentu maka inilah termasuk perbuatan yang mengada-ngada menyisih sunnah ya sebagian berdalil ya ini kan bulan yang utama yang agung bulan yang termasuk bulan haram berarti kita harus beribadah secara khusus kita pertanyakan bukankah Nabi SAW telah mengetahui bahwa bulan Rajab itu bulan haram naam tapi apakah beliau ada menghususkan dan juga para sahabat Abu Bakar Umar yang hidup bersama beliau menghususkan di bulan Rajab ada solat tertentu ragaib atau puasa di siang harinya di awal bulan Rajab atau bacaan-bacaan khusus atau zikir-zikir khusus jawabannya tidak ada berarti kenapa kita khususkan maka menghususkan dalil yang umum dengan amalan-amalan yang khusus baik dengan waktu dan tempatnya yang tidak ada dalil yang menghususkannya ini termasuk sebab munculnya amal-amalan yang menyelisih sunnah atau yang mengada-ngada termasuk amalan-amalan yang bid'ah dalil umum lalu kita ambil pelaksanaan khusus dari diri kita atau mungkin riwayat-riwayat yang palsu atau riwayat-riwayat yang doib maka ini bukan sebab terjadinya merajalelanya perbuatan-perbuatan dan tradisi dan amalan yang menjadi sunnah Nabi SAW itu yang jelaskan oleh para ulama seperti Imam Ash-Shatibi al Tisam dan imam-imam yang lain Ibnu Attar, Imam Nawawi, Imam Bushama dan yang lain tentang masalah kaidah berdalil dengan hadis umum atau nas-nas yang umum, teks-teks yang umum kemudian dikhususkan pengamalannya dengan waktu, tempat atau tata cara yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergolong kepada hukum yang dinamakan ya al-bid'ah al-idhafiyah, bid'ah yang dari satu sisi dalilnya umum tapi di sisi pelaksanaan itu tidak ada hanya mengkhususkan dengan ya penghususan yang tidak ada dalilnya maka berhati-hati kaum muslimin pastikan pastikan sebelum beramal untuk yang mengetahui dalilnya sahih atau tidak kalau tidak sahih jangan diamalkan kalau sahih amalkan ikhlaskan niat dan ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi dan berkekuatan untuk mengamalkannya dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته